Alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir di dalam kajian rutin kita bersama-sama kita akan mengkaji akan belajar bersama-sama memahami mengenal dan untuk mengetahui tentang perkara-perkara yang wajib untuk diketahui. mempelajari masalah-masalah terpenting dalam syariat ini. Yang dimaksud adalah al-ilm. Ilmu syar'i merupakan bagian dari persoalan terpenting di dalam kehidupan. Maka untuk itu dalam satu hal ini Satu perkara yang berkaitan dengan ilmu Maka wajib bersungguh-sungguh Wajib bermujahadah Serius Karena keseriusan di dalam mencari ilmu merupakan bagian dari bentuk taklimil ilmu kesungguhan di dalam belajar bentuk dari memuliakan ilmu Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah Mudah-mudahan pertemuan kita di akhir ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah. Amin. Dan semoga menjadi amal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul kiram menindaklanjuti menindaklanjuti pembahasan dari tafsir surah Al-Ahzab ayat 35 yang menjelaskan tentang 10 karakteristik 10 karakter yang dirindukan surga 10 karakter yang dirindukan surga Dan pagi ini kita akan masuk pembahasan karakter yang terakhir Sebagaimana disebutkan di ayat 35 surat 33 Sifat yang terakhir adalah Waddakirinallaha kathira waddakirah Laki-laki dan perempuan yang banyak zikir, yang banyak zikir kepada Allah. Laki-laki dan perempuan yang banyak zikir kepada Allah. Inilah karakter yang ke-10 dari karakter-karakter golongan yang dirindukan oleh Allah dengan surga. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Maka di sini perlu kita ketahui dalam bab pikir ini Kita lihat dulu tentang makna Jadi ada beberapa pembagian bab pikir yang perlu kita ketahui Ketimbang banyak berzikir kepada Allah Perintahnya Allah perintahkan Di surah 33 ayat 41 dan ayat 42 memperbanyak zikir itu perintah Allah dan juga perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah dari Allah dan perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah dari Allah terdapat dalam surat 33 ayat 41 42. itu perintah dari Allah di surah 41 eh, surat 33 maaf surat 33 ayat 4142 <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat tersebut A'udzu billahi minasy syaithanir rajim يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأسيلا إيه. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini, "Wahai orang-orang yang beriman, ya berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya." Ya ini yang pertama. Berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihu bukrata wa asila. Dan bertasbihlah kamu kepada Allah ya bertasbihlah kamu kepada Allah baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Ini dasar dari Al-Quran Perintah untuk berzikir dengan zikir yang sebanyak-banyaknya Kemudian adapun perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adapun perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi. Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Sahabat Abdullah bin Bushr <clears throat> bercerita Sahabat Abdullah bin Bushr bercerita Ada seorang laki-laki atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajul ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berkata, Ya Rasulullah, Inna syara'i al-Islam Qad katurat alaina Wahai Rasulullah SAW Sesungguhnya syariat Islam itu syariat Islam itu ayat eh, yang dimaksud amalan-amalan sunnah Itu sangat banyak Yang mesti harus kami amalkan Laki-laki datang kepada Nabi Wahai Rasulullah sesungguhnya syariat Islam Amalan-amalan sunnah itu sangat banyak Yang mestinya harus kami amalkan Lalu Nabi menyebut, melalui dia berkata, maka ya fababun tamassaku bihi jami maka mana yang mesti kami pegang setelah menunaikan yang wajib ya kira-kira amalan yang mana yang harus kami rutini setelah kita melakukan yang wajib maka Nabi SAW menyebutkan la yazalu lisanuk la yazalu lisanuk raddan min dzikrillahi azza wa jalla Nabi mengatakan hendaklah lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah hendaknya lisanmu selalu basah dengan banyak berpikir kepada Allah. Ini dalil yang e, menunjukkan tentang banyaknya atau dalil dalil yang menunjukkan kita diperintahkan untuk berpikir yang sebanyak banyaknya. Nah, kemudian yang ada pun yang perlu kita ketahui, ada pun yang perlu kita ketahui berkaitan dengan zikir ini yang perlu kita pelajari. Jadi perintahnya itu tadi. Perintahnya ada dua dalil tadi yang kita bisa ketahui dalil pertama dari Al-Quran surat apa tadi? Surat Al-Ahzab ayat 41 42 Berpikirlah kamu kepada Allah dengan pikir yang sebanyak-banyaknya Itu dalil yang pertama Perintah langsung dari Allah Yang kedua perintah dari Nabi SAW Salah satu amal yang harus dijaga yang terus-menerus diamalkan adalah apa? Jangan kau biarkan lisanmu berhenti dari Artinya apa? Basahi lisan itu dengan zikir Artinya apa? Terus menerus zikir itu <clears throat> Nah nanti akan kita jelaskan ya Kita akan jelaskan definisinya Supaya tidak terjadi kesalahpahaman Nah, maksudnya terjadi kesalahan apa? Ini banyak kasus ketika membaca ayat ini dan hadis tadi itu. Ya, membaca ayat ini dan hadis tadi. Kalau hadis tadi bilang kenapa? Basahi lisan itu dengan berpikir berarti pribon terus menerus zikir itu bahkan mereka nggak pernah berhenti dari zikir itu. sampai ada satu beberapa kasus ada beberapa kasus Pertanyaan yang kami terima di kajian itu Ustadz gimana sikap seorang istri itu pertanyaan di majelis yang lain di majelis yang lain beda lagi gimana sikap seorang suami nah begitu intinya pasangan masing-masing tadi itu adalah pasangan yang sedang mengamalkan hadis dan ayat ini pasangan yang sedang mengamalkan hadis dan ayat tadi yakni orang yang menyibukkan diri dengan apa tadi berzikir karena dengan keutamaan pikir itu luar biasa memang hubungannya dengan Allah terus menerus hidup hatinya cuma masalahnya akhirnya ketika ini tidak dijelaskan dengan jelentreh terjadi kesalahpahaman pihak yang lain ada istri yang mengamalkan ayat ini tiap hari tiap saat berpikir sehingga suami mau nanya itu nggak bisa Menurut, saking sibuknya istri ini dengan pikirnya begitu suami nanya bu aku jadi ditakoni ya oke sedang berpikir ini satu tempat di tempat yang lain bukan istrinya malah suaminya malah suaminya Ketika ditanya istrinya, apa jawabnya? Ojo takon aja aku sedang pikir. Akhirnya si istri dan suami yang masing-masing beda keluarga tadi itu bingung gitu loh. Ya ketika pulang dari kerja ditanya pikir gitu. Nah terus kapan ngomong? Ngomongi. Itu. Kapan ngomongi? Nah kalau begini ini nggak normal nanti. Yang paling normal mang ijol suami istri tadi sebenarnya. Jadi cek podo-podo sing lanang yo pikir sing wedok yo pikir. Jadi keluarga ini majelis pikir. Terus <laughs> gak ngomong la haula wala quwata illa billah. Kayak wong wahid ngambek ndungoni Ya. Nah, ini nggak bisa bayangin keluarganya kayak apa ini. Praktek ayat ini perlu dijelentrehkan gitu. Apa makna pikir yang sebanyak-banyaknya. Baik. Nah dari sinilah ibu kita akan tertarik untuk mengkaji apa sih makna zikir itu dalam konteks Al-Quran. Bon, sekarang kita akan mempelajari makna zikir. Makna zikir dari sisi bahasa. Makna zikir menurut lugo. Makna zikir menurut lugo, menurut bahasa itu bermacam-macam maknanya. Pertama, <clears throat> makna zikir itu bermakna menyebut menyebut nama Allah. Zikru asma'il asma'ullahi jalla wa menyebut nama-nama Allah. Au bi kalimatin thayyibah atau dengan kalimat-kalimat yang baik. Ini yang pertama makna menyebut nama Allah seperti tadi yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah berzikir itu maknanya apa? Menyebut sebut nama Allah. Sebutlah nama Allah. Ya, namanya atau sifatnya atau kalimatun thayyibah seperti baca tasbih, seperti baca tahmid, seperti baca takbir dan seterusnya. Itu zikir yang pertama penyebutan nama Allah. Nama yang disebut atau kalimat-kalimat yang baik. Ya, itu mana yang pertama. Yang kedua, yang kedua makna zikir itu dengan mengingat mengingat ya mengingat sebagaimana disebutkan surat 2 ayat 152 satu lima dua Bunyinya pribun Surah 2 ayat 152 Allah berfirman Fadkuruni adkurkum washkuruni wa takfurun makna ini surat 2 ayat 152 ya Allah perintahkan apa? Allah perintahkan tentang berzikir kepada Allah. Fakuruni, fakuruni. Maka ingatlah kamu kepadaku. Yang dimaksud ingatlah kamu kepadaku ini apa? Disebutkan oleh Imam Hasan Al Basri. Imam Hasan Al-Basri menafsirkan Udkuruni fi taraktu alaikum Udkuruni fi taraktu alaikum Ingatlah kamu kepadaku Tentang perkara-perkara yang aku wajibkan Tuh Itu mana yang kedua jadi ingat kepada Allah itu yang dimaksud ingat tentang apa? Ingat kepada Allah itu yang dimaksud ingat terhadap apa? Kewajiban. Fimaftaraktu alaikum Apa saja yang aku wajibkan kepadamu Ingatlah Sholat itu wajib Iling-ilingen nah, Sholat itu wajib Lain harus ngerti sholat itu wajib Dan kamu ingat Maka jangan kamu tinggalkan Iku sing jenenge iling. Ingat kepada Allah Ingat kepada kewajiban-kewajiban Kepada Allah Ta'ala Ini puasa Ramadan wajib Iman kepada Allah wajib Maka jangan kamu tinggalkan amal lakukan itu makna yang kedua ingat kepada Allah ya jadi makna yang pertama tadi apa menyebut tapi sih disebut jenengi Allah ya Hayu ya Qayyum bi rahmatika astaghis ya Rahman ya Rahim irhamni ya Ya Ghaffar Ilfirli Ya Raza Urzukni Itu namanya menyebut nama Allah Makna yang kedua ingat tadi terhadap apa? al wajibah Perkara-perkara yang Allah wajibkan Lah kalau sudah tahu itu wajib Maka ikmalu lakukan Itu namanya ingat Oh makna yang kedua itu Sekarang lanjut yang ketiga Makna pikir menurut bahasa Makna pikir menurut bahasa Adalah Nasihat Nasihat Makna pikir itu adalah apa? Nasihat Surat 51 ayat 55 Surat 51 ayat 55 Surat Ad-Dariyat ayat 55 berbunyi fadzkir fa inna dzikra tanfa'ul mukminin fadzkir Apa artinya diterima Iya terus. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Wadakir dan tetap memberikan peringatan. Menai pangiling. Nah, jenengan orang Jawi pasti paham. ini pangiling itu no. Mengilingkan. Mengilingkan. <laughs> mengingatkan mengingatkan ingatkan terus beri peringatan peringatan apa tujuannya supaya orang ingat supaya orang tidak lupa apa maknanya peringatan itu nasehat nasehati dia peringatkan dia elingno dia lo gitu loh ya untuk fadzakir berikan nasihat terus berikan peringatan sebab peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman makanya nah, dilingne wong kocok ya lah ciri-ciri orang celaka itu ngeyelan Makanya kalau jenengan dekat apa kalau melihat ada orang nyuka ngeyel saja, saya ingatkan jangan akrab-akrab. Kenapa? Dia diancam dengan musibah di setiap waktu. Karena Allah itu pasti mendatangkan musibah secara spontan kepada orang-orang yang <clears throat> ngeyelan. Kalau nggak percaya boleh dicoba. Kadio dia wong sing ngeyel. Tapi saya peringatkan jangan akrab dengan mereka Karena musibah datang di setiap tempat ada mereka Sampai tinggalin Gue dia wong sing ngayel Mesti celaka Mesti celaka Enggak ada orang ngayel selamat tuh enggak ada ceritanya Wong loro Gak lenangan ini ngeyel Gak apa-apa Ini suaya warasa. Warsa hmm. Tanda-tanda orang mau mati ya percaya mboten jenengan. Makanya gak percaya coba coba gitu Kalau kajian yang lain mungkin bilang, kalau enggak saya kalau saya tak suruh. Penasaran jalani. Saya oh, rong rasa nih. Sama dengan dole mendolimi orang. Jangan mendolimi orang. Kenapa? Kamu akan sengsara nanti. Dan kamu pasti menderita. Kenapa? Karena sudah dijelaskan oleh Allah. Tidak ada orang orang dolim mendolimi orang lain merugikan orang lain Menyengsar orang lain dia akan dibuat lebih sengsara oleh Allah dan itu wajib jadi sebelum orang dolim itu meninggal dunia dia wajib disengsarakan oleh Allah yang nggak percaya boleh dicoba oh, nggak enak pengaji ini sembarang kalir oh, oleh itu. paham ini dan kita tunggu kabar penderitaannya jangan khawatir akeh sing oleh ini ini coba gitu gitu dalam <clears throat> dalam Quran itu sejarah sudah menjelaskan <clears throat> sampun itu makna yang keberapa tadi makna pikir yang ketiga maknanya apa nasihat berikan nasihat berikan peringatan eling no Ngeten. biar dia nggak keliru biar kembali kepada jalan yang benar Makanya orang mengingatkan itu bentuk sayang supaya kita nggak celaka. Jadi jangan dikira orang mengingatkan itu benci. Sama dengan jenengan ngiling anak itu bukan karena benci, karena ingin anaknya selamat. Ingin anaknya selamat. Baik itu makna yang ketiga. Makna yang keempat, makna zikir itu adalah melibatkan melibatkan atau berdoa atau berdoa sebut iya dalilnya mana surat 73 surat 73 surat punopo al muzammil termasuk kalau ada yang liar-liar diingatkan supaya nggak salah catat nanti makanya bagusnya kalau jenengan pas ngaji nanti iki sangu ya ada yang angop langsung limpahin <laughs> kopikonya biar nggak apa tidak ngantuk dia. Sudah ketemu ya? Surat berapa tadi? 73 mulai ayat 7 sampai ayat 9 ada peristiwa apa di situ? Ada peristiwa apa di situ? Allah berfirman di ayat 7 ayat sampai 9 ya dan ini merupakan penggemblengan penggemblengan yang Allah berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dimulai dari ayat satu ya sebenarnya. Nah di sini kita lihat ayat 7 sampai ayat 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتمها بسبعا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا <laughs> benar dia Maka dia sebagai pelindung Ayat 7 Ayat 7 itu menjelaskan tentang problematika hidup di dalam beriman dan dakwah. Ayat 7 menjelaskan problematika hidup dan dakwah. Apa itu masalah-masalah yang tidak pernah akan ada ujungnya. Itu masalah. Masalah-masalah yang tidak akan pernah ada ujungnya. Makanya disebutkan oleh Allah kepada Nabi sebelum beliau action, sebelum beliau tampil, sebelum beliau eksekusi perintah ini. Karena Nabi diperintahkan untuk ber Dakwah, karena Nabi diperintahkan untuk berdakwah. Otomatis dakwah itu nanti masalahnya begitu kompleks sekali. Begitu juga dalam kehidupan kita ini. Disebutkan di ayat yang ketujuh, Innalaka finnahar sabahan tawila Sesungguhnya pada siang hari Hai Muhammad Engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Ini merupakan kiasan. Ini merupakan kiasan yang menunjukkan bahwa problematika hidup dalam iman dan di dalam tugas kewajiban itu nggak akan pernah ada habisnya gitu loh terus ada masalah dalam kehidupannya nggak akan pernah ada habisnya itu makanya nggak usah ditulis di buku hariannya sampai kapan masalahku berakhir nggak usah ditulis paham ya sampai kapan masalahku berakhir semua orang punya konflik yang berbeda Wong konflik dengan istri saja macam, konflik tentang suami saja macam-macam ada istri yang diuji oleh suaminya bakhil. Suami bakhil itu ujian apa bukan bu? Rumah apa? Wong lanang medit itu siksaan bagi seorang istri. Betul ibu? Istri cerewet itu ujian apa enggak tebak? Rumah aku. Baca imbang. Istri cerewet itu siksaan bagi laki-laki. Leres Bapak? Wah, ini mantep jawabannya. Iya, masing-masing orang itu diuji. Ada yang plus minus itu selalu ada. Plus minus selalu Nah plusnya beda-beda Minusnya juga beda-beda Nanti coba jenengan kalau Nanti habis pengajian ya Kalau bisa ibu -ibu jangan pulang dulu Bapak-bapak juga jangan pulang dulu Masing-masing satu dibanding tentang pasangan Ayo dibahas gini Nek bojomu ya Nek bojoku lo ngeten ngeten ngeten Tapi ngeten Enggak beda suami Beda lagi ceritanya Kalau istriku Nanti beda lagi Beda lagi masalahnya Betul apa enggak? Betul apa enggak? Nek bojo kula niku mboten kakek omong, Ustaz, tapi duit iku entek terus. Mboten ngecemes mboten, tapi duit dibelanjani pira mawon dulu. Des. <laughs> Ada yang seperti itu. Ada yang cerewet, nonton ini, Kayak gak pinter Was macam-macam. Suami juga begitu. Suami juga begitu. Macam-macam menunya itu. Nah, ini problematika hidup, problematika keimanan, problematika dakwah, problematika didik, problematika mengajar, problematika menyampaikan risalah sama persis tidak akan ada ujungnya. Terus masalah itu berlangsung selama berlangsungnya kehidupan ini. Itu pertama problematika hidup panjang. Makanya bisa dibahas di situ dijelaskan innalaka fin nahari sabahan tawila. Sesungguhnya engkau ya Muhammad di siang hari sangat sibuk dengan urusan-urusan yang sangat panjang yang menunjukkan apa? Masalah nggak akan selesai, nggak akan ada habisnya. Ya. Nah, terus solusinya apa? Kalau sudah dijelaskan seperti apa problem itu nggak akan selesai, masalah nggak akan ada habisnya, nggak akan ada habisnya. Apa solusinya? Solusinya ayat 8 Ayat 8 itu solusi Apa solusinya? Disebutkan dua solusinya Pertama Fat kuris marobik Wad kuris marobik Kalau kamu sudah dihadapkan dengan problem seperti itu Wat kuris marobik Sebutlah nama Tuhanmu Nah maksudnya sebut nama Tuhan itu apa? Panggil nama Allah itu Artinya libatkan Allah Libatkan Allah untuk menghadapi masalah Libatkan Allah untuk mensikapi persoalan-persoalan ini Pahami? Ojo di pikiran diri Gak nutup Masalah kita banyak Pak Satu masalah Tiga hari tiga malam belum tentu selesai Leres Betul? Lawan kata neng-nengan tok itu lum dino Neng-nengan tok itu turun mulih nomane Loh kan begitu pengalaman rumah tangga nih, Belum yang antar teman. Belum antar tetangga, belum antar rekan kerja, terus masing-masing ada konfliknya. Wat kuris sebut nama, libatkan Allah. Bagaimana caranya? Yang kedua caranya ini Bagaimana cara melibatkan Allah itu? Watabattal ilaihi tabatilah. Beribadalah kamu kepada Allah dengan sepenuh hati. libatkan Allah. Nah, sekarang persoalannya apa rahasianya? Ya, apa rahasianya? Kok kita disuruh melibatkan Allah itu apa sebabnya? Ayat 9 menjelaskan sebab alasan jadi runtut nih, ayat 7 sumber masalah problematika hidup ayat 8 cara menghadapi masalah yang kesembilan alasan dan dasarnya kenapa kok kita disuruh melibatkan Allah kenapa kok kita disuruh menyebut nama Allah kenapa kok kita disuruh minta tolong kepada Allah ayat 9 jawabannya apa jawabannya sebab Rabbul Masyrib wal Maghrib itu alasannya Karena dialah Allah itu Tuhan timur dan Tuhan barat Ay apa maknanya Rabbul Masyrik Tuhan timur dan barat itu artinya apa? Dia itu penguasa Itu Rabb Makna Rabb Satu bermakna apa? Penguasa Makna yang kedua Ya, makna yang kedua, Rob itu adalah dia yang mencipta. Itu makna Rob. Dia yang menciptakan, termasuk menciptakan masalah. Termasuk yang menciptakan pro problem. Dia yang menciptakan. Dia yang mendatangkan. Ya Allah. Makanya kadang-kadang hidup niki panggil kita itu menemukan sesuatu yang nikmat sesuatu yang nikmat ternyata nikmat ini kalau nggak diantisipasi dan tidak ditempatkan syariat itu berujung petaka yang mengerikan Bapak Ibu disenangi wong niku nikmat napa musibah disenangi wong kok nolin nang duri to kan tidak ada istri tidak ada anggap nggak ada gitu ayo disenengi wong niku nikmat napa mesti nikmat coba teruskan tidak ditoto dengan syariat komunikasi enak chatting-chattingan enak bahasa-bahasa motivasi seger belum lagi mengungkapkan unek-unek hati, kekaguman, cinta, kasih sayang itu nikmatnya luar biasa. Itu kalau nggak segera dihentikan, berujung petaka yang mengerikan. Berantem dengan pasangan masing-masing. Terus tahu benar? Terus tahu benar? Belum lagi nanti diancam untuk talak. Opo gak ngeluh pulang dari Ya sekarang ada konflik seperti itu Sayur asem ya, ya. Ya, itu gak seminggu. asem ini Ini konflik tukaran itu niku Sayur lodeh niku jadi ledeh Tidak terasa sayurnya sudah Betul? Dalam ada kenormalan hidup Terasa normal hidup ini? Udara terasa? Pengalaman semua. Ya memang kita hidup. Sesak rasa oleh berikut dunia ini kok sempit ngatain ditaruh kemana saja sudah sumpah. Kalau begitu sumpah semua sudah. Duduk di taman walaupun pemandangan indah, kalau hati sudah bergemuruh kemarahan, kebencian, ada kupu-kupu suami istri, eh suami kupu suami istri, anak kupu-kupu suami istri yang sedang berkejar-kejaran, itu gerget kenalan dulu nih. Wangkel itu itu. Itu makanya hidup ini bukan kondisi yang menentukan hatimu ketenangan kesejukan, keindahan itu hatimu. Bukan tempat kamu duduk, bukan tempat kamu singgah, bukan tempat kamu berdiam diri. Yang menyejukkan hati itu bukan pandangan-pandangan yang menyejukkan hatimu. Suasana hati itu akan merubah semua keadaan. Gimana? Walaupun rumahnya itu kecil banget, rumahnya itu kecil banget. Samaan kalau ngerti tukang rosokan di daerah Kuntiniku jembatan merah. Ngerti jembatan merah? Ini Kuntiniku Surabaya Gue ini jembatan merah nih. Surabaya Utara. Ini sirup nih dia jajan Nih, jembatan itu kan ada sungai itu. Nah sampingnya sungai itu timurnya itu ada iringane napa iku ini yuk. itu banyak kupu-kupu kecil itu ini itu rumah orang itu rumah singgah namanya ya singgah di situ itu kalau badannya separuh di dalam kakinya di luar itu nek tidur itu lu ngatain suami istri itu tinggal di situ penggalannya dolar soal Mungkin mantun subuh niku nggo glodetan niku mlayu nang pasar niku pun ndolek napa kertas-kertas, kardus-kardus, botol-botol niku. nang kok jam 09.00 esuk mulai pun. Jam 09.00 setengah 09.00 niku mulai teko ndolek wis ora sak gerbong niku pun masa sak gerobak niku penuh pun. Panjang mriku lah aduse ya nang sungai niku. Aduse jekur jedinge teng mriku jedinge. Namanya jikin berjamaah. <laughs> Dia sungai jembatan merah itu kamar mandinya di situ. Jadi lumplong teng mriku pun bledes ngoten niku. Wis karena sudah dapat rezeki satu gerobak, waduh cekaur ngoten niku selumpur wis lurup niku tangi niku jebres jebres jebres wagen ngoten. Itu kebahagiaan bagi mereka. Ngoten. Soalnya mari ki mangan sarapan esuk terus dodol rombengan kedua yang sudah didapat satu gerobak itu tadi. Soalnya rezeki bisa. Nah, Sing wedok niku ndukur niku nyambel terong niku ambek pupuran baluk ngoten niku. Ambek kuncitan situ ndek ngarep. Kaya Pak Lampir. <laughs> Ayo Mas iku nang wis aja suwe-suwe kungkumi tak peceno terong gitu. Ngoten kula ningali kehidupan ini berasanya itu penuh dengan keceriaan, kebahagiaan itu sudah dapat. Esok misalnya rezeki, wates kelompok, dolek sarapan, mangan saono. E nek hati niku tenang seneng itu kebahagiaan lho mak ini ala kadare pak ala kadare sambut bening tim ini cekur pisan jadi mriku dadi mboten mboten digoreng jekur timak dikum jadi sayur ini tuh. Mek suambil terasi nek tomat wah wis bias gobios sesumber itu untuk endi-endi hidup penuh dengan apa? Kebahagiaan. Saya bayangkan lah ya, kayak gini loh hidup sudah senang. Jadi begitu mudah mencari kesenangan itu sebenarnya. Nggak usah jauh-jauh ke sana. Maka ini perhatikan dengan baik. Perhatikan dengan baik. Makanya kenapa Allah dilibatkan karena Allah itu yang menciptakan sesuatu. Itu Rob jadi makna Rob tadi apa? Allah sang pengu, penguasa, Allah sang pencipta, Allah yang menciptakan. Dan yang ketiga, Al-Mudabbir. Al-Mudabbir, Allah yang mengatur. Ini Allah yang mengatur, yang mengatur kehidupan, mengatur konflik-konflik manusia yang mengatur berbolak baliknya hati kita kapan kita sumpah kapan kita senang kapan kita lapang kapan kita sempit itu Allah yang menentukan libatkan Allah hmm. makanya ayat ini merupakan ayat yang menjadikan obat petunjuk dalam kehidupan bagaimana kita menghadapi dan mensikapi persoalan-persoalan dalam hidup ini. Nah, jelas ya Jadi hidup ini cuma tiga ini saja. Satu adanya konflik, yang kedua solusi, yang ketiga alasan. Hidup nggak lepas dari itu. Sampai di mana saja nggak akan lepas dari itu. Hanya saja panjenengan dengan salah solusi ini benar apa orang. ya solusinya benar apa tidak kalau benar maka kesembuhan kita peroleh Kenikmatan kita dapat Kebaikan dan maslahat kita peroleh Nek solusi ini benar Kalau nggak benar ya kacau kehidupan ini Maka Al-Quran datang sebagai petunjuk untuk mengatur kehidupan ini supaya nanti ketika kita dihadapkan oleh problematika-problematika kita mengikuti arahan Al-Qur'an ini kita mengikuti arahan Al-Qur'an Nah ibu, bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Nah maka makna yang keempat Makna mengingat Allah tadi makanya apa tadi? Libatkan. Oh, jadi kenapa kok Allah libat kita libatkan? Karena dia sang Rob, Rabbul Masyid wal Maghrib. Dia yang ngatur nanti. Masalah ini terus menerus akan terjadi begitu atau segera selesai. Allah yang ngatur. Allah yang ngatur. Maka libatkan Allah. Caranya bagaimana? Apa yang, yang dilakukan tadi? Buat tabatal ilaihi perbaiki ibadahmu. Itu caranya Baik ibu, bapak Itu makna zikir Menurut bahasa Pada poin yang keempat Libatkan Allah Apa saja masalahnya Apa saja problemnya Baik Kemudian berikutnya makna zikir menurut syariat Makna zikir menurut syariat atau yang disebut hakikat zikir. Hakikat zikir. Hakikatul zikir. Berkata Imam Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, Sa'id bin Jubair Ketika menjelaskan makna zikir Apa yang dimaksud dengan zikir beliau mengatakan azikru ta'atullah. Yang dimaksud zikir kepada Allah itu adalah taat kepada Allah. Itu hakikat zikir. Taat kepada Allah itu hakikat zikir. Lalu beliau mengatakan faman atau Allah Barang siapa yang taat kepada Allah Fakat dakarhu Maka sungguh dia telah mengingat Allah Saya ulangi Barang siapa yang taat kepada Allah Maka sungguh dia telah ingat kepada Allah Saya ulangi Barang siapa yang taat kepada Allah maka sungguh dia telah ingat kepada Allah. Kita simak sekarang. Mentaati Allah mentaati Allah sama dengan keta eh, mentaati Allah sama dengan ingat kepada Allah. Hakikat dikit itu taat kita kepada. Contoh. Contoh. Begitu mendengar adzan, syariat bilang apa? Oh ini sudah masuk waktu sholat. Orang begitu taat, begitu menyambut agan dengan persiapan sholat, maka dia sadar ini perintah dari Allah. Ini perintah dari Allah. Secara secara tersembunyi Hatinya menyadari ini perintah Allah Makanya dia bergegas untuk mempersiapkan diri Melaksanakan salat Kenapa? Karena ingat ini perintah Allah Secara spontan Iya Begitu juga ketika istri melihat suami baru pulang dia siapkan air minum, dia siapkan makan, dia siapkan cemilan untuk menyambut sang suami. Kenapa istri lakukan itu dia sadar itu tugasnya seorang istri yang Allah wajibkan dari Allah. Ini tugas seorang istri yang datang dari Allah. Ya, ketaatannya itu bukti ingatnya dia dengan perintah. Ketaatannya merupakan bukti ingatnya dia kepada Allah. Ketika kita berjalan berangkat kerja atau pulang kerja, ketemu dengan orang-orang duafa di tengah jalan, kita berhenti. Orang yang ingat kepada Allah pasti berhenti. Kenapa? Ada perintah di situ. Begitu melihat kita orang du'afa Kita ingat kepada Allah Begitu ingat kepada Allah pasti berhenti Kenapa? Allah perintahkan kita Karena Allah perintahkan Kalau kamu ketemu dengan orang du'afa Beri makan Berilah makan dia Memberi makan kepada orang yang butuh makan itu perintah dari perintah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan, dia tidak berpikir dengan lisan, dia tidak berpikir dengan kalimat tayyibah, tapi begitu ada doa duafa dia lihat dia berhenti, maka berhentinya itu bagian dari zikirnya dia kepada Allah. Maksudnya apa? Ngerti kalau ini diberi ada perintah yang harus dilakukan. Perintah apa? Memberi nafkah, memberi bantuan kepada orang yang butuh bantuan. Bukan demikian yang disyariatkan oleh Islam. Ya bukankah demikian yang disyaratkan oleh Islam? Begitu pula kita masuk pulang dari pengajian, melihat rumah kotor, langsung kita ambil sapu. Ini ketaatan. Lambung kita ambil sapu. Kenapa Allah perintahkan kita menjaga kebersihan? Nabi perintahkan kita cinta kebersihan karena Allah mencintai orang-orang yang mencintai kebersihan. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang sudah langsung action taat kita itu karena ingat kepada Allah. Itu hakikat pikir. Ya, bapak-bapak pulang dari pekerjaan, melihat di rumah banyak hiasan-hiasan karena kreativitas seorang istri kerudung ada di cantolan jendela itu karena istrinya kreatif ya kerudung ada di kursi dijemput Kenapa itu dijemur di kursi kenapa ini namanya pemanfaatkan memanfaatkan tempat itu juga hasil karya kreativitas masya Allah kaos kaki dijemur di lengannya kursi karena itu tadi menghemat tempat memanfaatkan tempat itu juga hasil kre suami begitu pulang ini banyak atau mungkin ini karena 17-an gitu Sampai yang namanya grendelnya pintu pun tidak lepas daripada jubah. Di mana-mana penuh dengan apa ini kain-kain yang berterbangan ya mungkin karena pas 17 memanfaatkan momen kemerdekaan suami nggak usah banyak ngomong ah ini nggak indah ini kurang bagus diambil ketika suami begitu ingat al jamil yuhibbul Allah maha indah Allah mencintai ini nggak indah mengambil Maka mengambil itu bagian daripada zikir Kenapa kok itu dikatakan zikir? Kenapa kok itu dikatakan zikir? Karena karena dia ingat syariat Ingat syariat gitu. loh Ingat syariat Maka ingat syariat dia action Actionnya itu ingatnya kepada syariat Allah yang memerintahkan kita demikian Dimana saja begitu nanti Pak masuk kantor ini kursi kok tempatnya di sini betulin ini kok peset di sini dibetulin ini kok kapas dan kipas tempatnya di sini betulin ini reaksi dari ingat sari Makanya Imam Sa'id bin Jubair mengatakan yang dimaksud zikir itu adalah to'atullah ketaatan kepada Allah. Itu hakikat zikir. Ya pulang pengajian habis pengajian ini kan banyak juga ibu-ibu yang kreatif primpen habis makan kue plastiknya ditaruh di bawah tikar nah, itu kreativitas menghilangkan jejak menyisakan jejak pahami ya? menghilangkan jejak menyisakan jejak menghilangkan jejak seakan-akan bersih hilang jejaknya begitu digulung menyisakan jejak ini perlu dikasih jejakan jadi nak orang kreatif kreatif nanti kulit mungkin jadi jejak gitu jangan nanti jadi jejak jejakan Masya Allah Udah nggak usah banyak ngomong ini kok temen Oh berarti teman-teman masih belum memahami Hakikat kebersihan Ada sembarang kali bantuan itu kreativitas dan itu ketaatan action itu taat di mana letak ingatan action itu menunjukkan bahwa dia ingat kepada action itu ingat kepada Allah di mana saja begitu Pak di mana tersebut itu hakikat daripada zikir atau sabar itu makna hakikat zikir kata Imam Sa'idin juga rahimahullah ta'ala faman atau Allah faqad zakarahullah barang siapa yang taat kepada Allah sungguh dia ingat kepada Allah sebaliknya wa lam yuti'hu perhatikan barang siapa yang tidak taat kepada Allah Barang siapa yang tidak taat kepada Allah Falaisa kirim Dia bukan orang yang berpikir kepada Allah Ya Orang yang tidak taat kepada Allah Dia tidak disebut orang yang berzikir kepada Allah Fa'in aktarot tasbih Sekalipun dia banyak membaca tasbih Sekalipun dia banyak membaca tasbih watilawatil Quran dan sekalipun dia banyak membaca Al-Quran karena hakikat dikit itu taat kepada Allah lah taat itu karena ngerti perintah itu datangnya dari Allah yang dibutuhkan bukti itu Pak buktinya buktinya itu yang paling kuat bukan ucapannya sambut jelas yang dibutuhkan itu bukti hatinya bukan sekedar ucapannya Bon, ini perintah ini makna zikir menurut para ulama. Bon. Adapun perintah zikir yang diperintahkan dalam Al-Quran Sesuai dengan makna yang dikatakan banyak tadi itu Mari kita simak surat 403 Surat 403. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata Imam Ibnu Katsir di dalam menafsirkan ayat ini Allah perintahkan seorang mukmin untuk berzikir kepada Allah setelah selesai sholat. Adapun kaifiyah zikir itu boleh dilakukan duduk dengan duduk dengan berdiri dengan berbaring itu pikir, boleh dilakukan dengan duduk dengan berdiri maupun dengan ber, berbaring namun demikian namun demikian kaifiat cara cara yang harus dilakukan sebagaimana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ada momen-momen kita boleh berdiri, ada momen-momen kita dianjurkan duduk, ada momen-momen kita dianjurkan berbaring. Itu melihat kaifiat cara Nabi SAW. Jangan diamalkan secara mutlak. Maksudnya nih, kan boleh pikir itu dengan berdiri. Begitu dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung berdiri. Dikir sambil berdiri. Orang mesti heran, hari ini lah apa? Lalu dan maaf, saya sedang mengamalkan surat An-Nisa 103. Aneh, kenapa? Nabi sudah membaca ayat itu, para sahabat juga membaca ayat itu, tapi beliau habis sholat tidak berdiri kemudian dikir, beliau tetap duduk satu. Atau jangan amalkan yang kedua, begitu salam selesai sholat langsung tidur tiduran. Lalu diamali seperti itu saat masjid mari salam turu kape. Orang kan bingung, ini aliran apa mana? Aliran Anisa. <laughs> Karena kita sedang mengamalkan surat Anisa ayat 103 bahwa dikir itu boleh dengan pertanyaannya apa Nabi menjalankan begitu? Apa Nabi menjalankan begitu? Tidak, maka dikir yang dimaksud dikir, dikir mutlak bukan dikir setelah sholat. Adapun kalau satu misal kita berselam langsung berdiri sambil dikir pergi, maka tidak masalah karena ada hajat ada momen yang dan momen itu dibolehkan itu sesuai dengan kondisi. Kalau aman ya jangan macam-macam gitu loh. Sakitipun pahami ini gitu. sama dengan doa. Kapan doa itu dianjurkan ngangkat tangan dan kapan tidak ngangkat tangan Atau boleh ngangkat tangan atau tidak Itu sesuai dengan kaidah Tidak harus doa itu mesti ngangkat tangan banyak kita doa nggak ngangkat tangan itu doa ketika masuk kamar mandi maupun jadi ngangkat tangan doa keluar kamar mandi doa bersin doa makan doa naik kendaraan gembira ketika melihat petir, mendengar petir, atau ketika melihat angin apa jenengan angkat tangan? Tidak, spontan itu berdoa. Sampun saya dipahami ini. Jadi ada momen-momen Nabi mencontohkan kalau enggak enggak maka kita kembali kepada apa yang ditampilkan oleh Rasul. Nah itu ikuti sudah. Itu yang terbaik soal. Baik. Nah, Kemudian Imam Ibnu Kathir menafsirkan makna dari ayat 103 surat 4 ini artinya apa? Berpikirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli hal. Itu maknanya kesimpulannya. Berpikirlah kamu kepada Allah di segala waktu waktu di setiap waktu maka disebutkan satu persatu pertama ulkurullah bilail wan baik di waktu malam maupun di waktu siang berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala mati Pak nah, lagi mati lagi baterai mungkin Nah kemudian Jadi makna yang pertama Berpikirlah kepada Allah di waktu malam maupun di waktu Yang kedua Fil barri wal bahr Baik di waktu kamu berada di darat Maupun ketika kamu berada di lautan Itu makna yang kedua Fil barri wal bahr Baik di waktu kamu berada di darat maupun di lautan yang ketiga wafis safari awal hadari baik di waktu kamu safar di waktu kamu bepergian maupun ketika berada tinggal di rumah nggak kemana-mana perbanyak pikir masya allah baik ketika kamu safar maupun di waktu kamu hadir di rumah tidak kemana-mana perbanyak pikir ya terutama di waktu safar terutama di waktu safar perbanyak doa-doa kebaikan karena itu merupakan waktu yang ijabah itu yang keempat eh yang ke yang ketiga Kemudian yang keempat wal hina wal Baik kamu dalam kondisi cukup, banyak zikir ketika kamu berkecukupan diberi kekayaan oleh Allah kelancaran wafil fakir maupun ketika dalam keadaan fakir Baik di waktu cukup maupun di waktu fakir Ingat kepada Allah Perbanyak ingat kepada Allah Yang keempat Yang kelima Wafis, wafis sakomi wasihah Baik ketika kamu dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat baik dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat. Yang terakhir wafil farok ketika kamu lapang ketika kamu lapang awafis syugul atau ketika sibuk jangan tinggalkan Allah selalu memperbanyak ingat kepada Allah. Oh, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita merapatkan dan menjaga istiqomahnya zikir kepada Allah di setiap keadaan. Baik, berikutnya berikutnya keutamaan zikir keutamaan zikir ya alhamdulillah yang pertama keutamaan zikir yang pertama adalah Allah akan senantiasa mengingatnya Allah akan senantiasa mengingatnya Tafsir surat 2 152 Fadkuruni adkurkum Ingatlah kamu kepadaku maka aku akan ingat kepada. Maksudnya apa di sini? Tadi sudah ditafsirkan yang pertama, ingatlah kepadaku artinya apa tadi? Tafsir surat 2152. Yang dimaksud ingat kepada Allah di sini apa? ingat kewa. Nah, kalau kamu ingat kepada Allah tentang kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepadamu, apa kata Allah? Al-Qurkum fima aujabat lakum ala nafsi. Kalau kamu ingat kepada aku tentang kewajiban yang aku berikan kepadamu, aku akan mengingat kepadamu tentang hak, tentang apa yang kamu dapatkan, yang wajib kamu dapatkan dariku ini Imbal baliknya demikian Kamu ingat kepada Allah Ingat kepada kewajiban dari Allah Allah pun akan ingat balasan yang harus diberikan Allah kepada Pahala yang sudah disiapkan Allah kepadamu Ini namanya imbal balik Mendapatkan balasan yang serupa dari Allah Ta'ala Itu pertama jika kita ingat kepada Allah Maka Allah membalas selalu ingat kepada kita Terutama Terutama Ingat di waktu lapang Terutama apa? Ya. Ingat di waktu lapang Itu sangat istimewa Di waktu longgar, di waktu sehat ya di waktu lapang di waktu ya seperti itu maka itu lebih istimewa saya ulangi lebih apa istimewa di waktu ibu berkecukupan segala sesuatu tercukupi banyaklah ingat kepada di waktu seperti itu di waktu sehat tidak sakit banyaklah ingat kepada Allah di waktu itu lebih utama nilainya kenapa Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan. Nabi SAW menjelaskan Ta'arraf ilallahi firraha Ta'arraf ilallahi firraha Ingatlah kamu kepada Allah di saat kamu senang, di waktu kamu lapang. Kenali Allah di waktu kamu lapang nanti ya Rifka syiddah Allah akan mengenalmu di waktu kamu sedang kritis. Nah, ini nanti membongkar sebuah rahasia kenapa waktu kita berdoa tengah malam kok nggak dikabulkan oleh Allah. Doa kita waktu sujud kita berdoa, Jumat setelah asar kita berdoa puasa kita berdoa kok nggak dikabul-kabulkan ini rahasianya mungkin di waktu lapang kita lupa dengan Allah waktu kita cukup sedikit kita ingat kepada Allah sehingga waktu kritis ketika kita berdoa ketika kita butuh kepada Allah Allah tinggalkan kita sebagai orang-orang yang terlantar maaf ini masalahnya Ta'arraf ilallahi firraqa. Kenali Allah di waktu Anda lapang. Makanya kalau kondisi fit, kondisi lapang, usaha-usaha lancar, justru pada saat itu ingat yang banyak kepada Allah. Biasanya orang kan nggak begitu, Pak. Kapan orang itu serius berdoa, kan? nah susah kecepit ya maka pada waktu-waktu itu kalau sebelumnya kita nggak berdoa kepada Allah sekalipun kita doa di depan Ka'bah di 10 malam terakhir jangan mimpi untuk dikabulkan oleh Allah Makanya kalau kita sudah berdoa, aku lo sudah tahajud, sudah sujud, waktu sujud itu di pertigaan malam, di waktu yang tersembunyi saya baca Quran dulu. Itu kan sekarang kamu begitu. Lah kemarin-kemarin Kemana suaramu? Kemarin-kemarin kemana pikirmu? Di waktu kamu lapang, di kamu di kala kamu rezekimu lancar, di kala usahamu sukses, kemana kamu? Paham ini, Pak? Doamu tidak pernah dengar di atas langitnya sana. Doamu tidak pernah terdengar di atas langitnya sana. Suaramu tidak pernah berzikir kepada Allah. Lisanmu tidak pernah beristighfar kepada Allah. Di waktu sukses, di waktu cukup, di waktu lancar, di waktu kaya. Mana suaramu kepada Allah? Begitu terjepit, kamu goyangkan arsnya Allah itu. Enggak ngefek. Belum paham nih gimana? Walaupun doa-doa pilihan doa Nabi Yunus kita pakai gak mandi. Dan saya lambe. Ngerti saya lambe. Apa rahasianya Nabi Yunus itu? Sekali doa terkabulkan. Apa rahasianya? Ini masalahnya. Ta'arraf ilallahi firroha ya'rifka fisidda. Ingatlah Allah di waktu Anda lapang, Kenali Allah di waktu Anda lapang, Allah akan kenali kita di waktu kita sempit. Mari kita simak nasihat-nasihat para ulama. Imam Ad-Dohab berkata Imam Ad-Dohab berkata Udkurullah firraqa Ingatlah kamu kepada Allah di waktu lapang kurkum fisyiddah Allah akan mengingatmu di waktu kamu terjepit Ini kata Imam Ad-Dohan Ingatlah kamu di waktu lapang Allah akan mengingatmu di waktu kamu terjepit Waqala Salman Al-Farisi berkata sahabat Salman Al-Farisi Ila kana ar-rajulu du'a'un fis sarra apabila seseorang berdoa kepada Allah di waktu lapang di waktu lapang dia nggak ada masalah, betul-betul lapang keadaan hidupnya ini. Lalu kemudian Allah turunkan musibah. Kemudian Allah turunkan musibah. Bada Allah Ta'ala qalatil malaikat Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat berkata, "Sautun ma'ruf." Masya Allah ini suara yang sudah biasa kita kenal Orang yang di waktu lapang banyak berzikir kepada Allah Lalu dia ditimpa musibah Lalu orang yang banyak zikir kepada Allah di waktu terkena musibah itu Di saat dia kena musibah itu berdoa Malaikat menjawab Apa katanya? Sautul ma'ruf Ini suara yang sudah sering kita dengar Tuh maka fasafa'ulahu Maka malaikat-malaikat pun memberikan bantuan kepada mereka Yang berdoa itu karena suara itu sudah dikenal sejak awal Ngatan. Ya, makanya di waktu punya uang yang berlimpah Banyak ingat kepada Allah Ya banyak ingat kepada Allah Di waktu usaha diberi kesuksesan Banyak ingat kepada Allah Lalu banyak berdoa, banyak berpikir kepada Allah. Nanti begitu kita kena musibah, saat kita berdoa kena musibah, suara kita itu sudah dikenal sebelumnya. Apa kata malaikat? Sautun ma'ruf. Ini suara yang udah biasa kita dengar sebelumnya. Masya Allah ya akhirnya para malaikat itu pun memberikan apa syafaat kepada mereka bantuan kepada mereka sebaliknya wa idza kana laisa bi du'ain Ya apabila seseorang tidak pernah berdoa berpikir kepada Allah di waktu lapang Di waktu sehat, di waktu cukup, di waktu kaya Dia enggak berdoa, enggak ingat kepada Allah Fana zalat darrah Lalu Allah timpakan kepada mereka kesulitan Allah timpakan kepada mereka bahaya Lalu dia berdoa kepada Allah Begitu dia berdoa di waktu itu Allah malaika Malaikat berkata Sautu Suatu Apa ini? Suara Masya Allah Suara Yang tidak pernah kita dengarkan sebelumnya ya suara yang tidak pernah kita dengarkan sautun laisa bima'ruf nggak pernah dengar suara ini suara siapa dia nggak viral ya sebelumnya nggak di nggak dikenal fala yasfa'una lahu maka malaikat-malaikat pun tidak memberikan bantuan kepada kepada mereka disebutkan salah satu rahasia besar perhatikan rahasia besar terkabulnya doa Nabi Yunus tuh Inna Yunus alaihi salatu wassalam Sesungguhnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam Karena yakurullah ta'ala Adalah orang yang banyak ingat kepada Allah Iya, banyak ingat kepada Allah di waktu lapang, di waktu longgar, di waktu sehat, di waktu cukup. Karena Allah. Nabi Yunus termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah dan bertasbih kepada Allah. Maka falamma waqa'a fi batnil ketika dia terjebak di dalam perut ikan itu ya ketika dia terjebak di dalam perut ikan qallahu Allah taala Allah berfirman surat as-saffat surat as-saffat 143144 surat as-saffat surat berapa tujuh Surat 37 ayat 14 berapa? 143 dengan 144 Ya kita lihat فلولا annahu kana minal musabbihin. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون إيه. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Masya Allah. Kalau Nabi Yunus itu bukan orang yang banyak bertasbih kepada Allah sebelum peristiwa itu. Kalau dia nggak banyak dikir, nggak banyak baca tasbih, apa katanya? Tentu dia akan biarkan, aku akan biarkan Yunus itu berada di perut ikan itu sampai hari. Nah berarti rahasia besar yang menjadikan doa Nabi Yunus itu ijabah. Nopo nih pak? apa sebabnya sebelum peristiwa terjadi banyak ingat kepada Allah tuh mantan makanya waktu sampai nyekel duit itu saya akeh ilingi ngono makanya di waktu kita kritis sebelumnya kita congkak sebelumnya kita angkuh sebelumnya kita lalai berfoya-foya begitu kena kritis doa kita nggak dikabulkan itu seperti nasibnya Fir'aun kita buka surat apa surat Fir'aun ada surat Fir'aun oh enggak ada <laughs> Ah. Surat Yunus Surat Yunus Ayat berapa? Surat berapa? Surat 10 Iya, surat 10 Surat Yunus ayat 9 10 sampai 91. Nah, jadi 90 91. Jadi sebenarnya Nabi Fir'aun itu beriman di akhir hidupnya, mengakui Allah, beriman kepada Allah di akhir hidupnya. Namun telah Makanya nasib bulan Samud jadi seperti nasib Fir'aun ini. Gitu. Nek kata dua ini geliterai. Jarang berdoa, jarang berpikir, jangan bersimpuh, jarang mengangkat tangan. Begitu diuji Allah dengan kemiskinan, tangannya nggak turun-turun, diangkat terus. Apa kata malaikat? Kok tungaren? waktu sehat, waktu kuat, kemana doa kita ini? Mungkin diingat-ingat ini, kuat itu nggak selamanya kuat kita. Sukses nggak selamanya sukses, kaya nggak selamanya kaya. Orang itu ada putaran-putaran ke kehidupan. Mari kita simak surat 10 ayat berapa tadi? 90. Iya, langsung terjemahan Ibu. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk mendolimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang muslim berserah diri Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Bon, kita simak. Pada saat Fir'aun akan tenggelam Pada saat Fir'aun akan tenggelam Dia berkata Amantu Annahu la ilaha illalladhi amanat bani bihi bani banu Israel wa ana minal muslimin Aku beriman tidak ada yang berhak diibadai dengan benar Kecuali apa yang diimani oleh orang-orang Bani Israel Dan saya termasuk orang-orang yang berserah Kapan Fir'aun ini bilang begitu? saat dia tenggelam begitu dia mengucapkan kalimat yang menakjubkan ucapan yang nomor paling tinggi di antara deretan Islam ini dijawab oleh Allah dibantah oleh Allah, ditolak oleh Allah. Al-an. Mungkin ngunuh kulambet mbek waktu kulambet nyaman kedua sembarang kalir, gak anak yatim, gak eling anak miskin, gak orang tua, gak inget kerabat yang apa ya begitu kita kuat juga demikian lupa segala-galanya begitu kita angkat tangan kita kita miskin kita jatuh kita bangkrut ingat kepada Allah mungkin ayat ini juga turun al-an baru sekarang mas baru sekarang Budi baru sekarang dengan angkat tangan kemarin kemana katanya Waktu engkau cukup Waktu engkau kuat Waktu engkau sukses Kemana suaramu ini Seperti suaranya Fir Fir'aun Masya Allah bapak-bapak Ini tolong diperhatikan dengan sebaik-baik Ini keutamaan dikir yang pertama Maka perbanyaklah pikir kepada Allah Perbanyaklah doa kepada Terutama di waktu-waktu Lapan untuk apa jagani ulang tuh kita sendiri. Doa kita nanti ijab penakjubkan sekali pak. Makanya kadang-kadang ada orang doa Ustaz, ada yang keliru tak doa saya. Enggak kan sing keliru. Ustaz sudah benar tak ngasih doa. Lo kebenaran bisa. Bukan cuma benar kebenaran bisa. Wong itu doanya Nabi Yunus ya, Nabi Yunus itu doa cuma sekali, Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat. Langsung Allah perintahkan kepada sang ikan ini. Apa kata Allah? Hai ikan, menepilah engkau menepilah engkau setelah itu muntahkan itu dari awal makanya kalau usahakan Pak G setiap kali ada masalah, setiap kali ada musibah setiap kali ada bencana langsung hubungi Allah kalau kita sudah terbiasa hubungan dengan Allah enak nanti walaupun kita terjepit walaupun kita tertindas kita nggak akan celaka kita nggak akan Jangan lihat. Kenapa? Makhluk-makhluk di sekitar kita itu dalam kekuasaan Allah. Orang ditelan ikan seutuh itu apa ya, iso? Ikan makan atau tidak terserah siapa? Ikan itu loh, makan atau tidak terserah siapa? Allah Ta'ala. Termasuk manusia-manusia di sekitar kita ini dia akan action ketika hatinya sudah di actionkan oleh Allah. Maka demikian ketika Yunus ditelan ikan itu, itu Allah pesan kepada ikan. Allah pesan kepada ikan. ya Yalhud, wahai ikan. Inna Yunus laisa rezeki. Yunus ini bukan rezeki untuk kamu makan. Itu ikan yang dipeseni oleh Allah. Yunus engkau telan itu bukan untuk kamu makan Bukan rezeki untukmu, bukan sarapan dan makan siang, bukan. Aku perintahkan engkau menelan Ika, menelan Yunus, itu aku ingin jadikan perutmu itu menjadi penjara bagi Yunus atas dosa yang dia lakukan. Aku ingin menyimpan Yunus di perutmu, maka jangan kamu patahkan tulangnya. Itu pesan dari Allah. Jangan kamu patahkan tulangnya. Jangan kamu lukai kulitnya dan jangan engkau potong-potong dagingnya. Makanya Nabi Yunus utuh di perut ikan itu. Tidak satu pun kulit tergores. Satu pun tidak ada goresan. Satu pun tidak ada luka. Bayangkan Pak, sudah ada di perut ikan beberapa hari hidup di tanah hidup. Karena kehidupan dan kematian ini milik Jangan pernah tinggalkan Allah Jangan pernah kita tinggalkan Allah Walaupun ibu-ibu katanya Saya dalam cengkeraman suami yang kejam Anda gak dicengkeram kok Cuma didolimi oleh suami Tapi bahasa yang jenengan seperti ada di tangannya Cengkeraman burung begitu Bahasanya itu loh Ya, serahkan sama Allah, serahkan sama Allah. Minta perlindungan kepada Allah. Makanya begitu Nabi Yunus dibawa ke dasar lautan dalam kegelapan itu, dia mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad Itu doa dari Nabi Yunus. Nah, insya Allah. Maka dari itu bapak-bapak sekalian yang dimuliakan. Oh, jadi kalau kita berdoa, berzikir di waktu ijabah, di waktu berbuka, waktu baca Quran, kok nggak dikabul-kabulkan? Lalu apa yang Ustaz yang kita lakukan? Perbanyak istighfar. Yang menutupi pintu rahmat itu dosa Sebelum dosa itu diampuni Pintu rahmat tidak akan dibuka oleh Allah Jelas ini? Jadi kalau kita berdoa ini berdoa itu kok nggak dikabulkan bukan mungkin pintu rahmat belum dibuka. Kenapa? Terkunci dengan adanya dosa-dosa yang kita lakukan. Maka ketika kita berdoa tidak terkabulkan, buka gemboknya kunci rahmat itu dengan apa? Perbanyak Istighfar Sudah banyak istighfar Ratapi dosa-dosa kita Menangis kepada Ya Allah Mungkin kesulitan ini Karena dosa yang pernah aku lakukan Kesulitan yang ku alami ini Mungkin barangkali karena kedoliman-kedoliman Yang pernah aku banyak istighfar kepada Allah Allah buka pintu rahmatnya Allah buka pintu rahmatnya Jangan pernah putus asa Baik itu keutamaan pikir yang apa? Pertama Kemudian keutamaan yang kedua keutamaan dengan yang kedua Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semua Allah akan berikan apa? Pertolongan kepada kita semuanya. Allah akan berikan pertolongan atau kemenangan kepada kita semuanya. Di surah 8 ayat 45. Surat 8 ayat 45. Iman eh, Wahai orang-orang yang beriman Apabila kamu bertemu dengan musuh Apa yang diperintahkan oleh Allah Satu, fasbutu Fasbutu, berteguh hatilah Bersabar Jangan kamu tinggalkan tempatmu Hadapi persoalannya Hadapi musuh Jangan kamu tinggalkan tempatmu Setelah itu apa? Fadkurullah Kathira Berbanyak Ingat kepada Allah Berbanyak ingat kepada Allah La'alakum tuflihun Misalnya kamu akan diberikan Keberuntungan dan kemenangan oleh Allah Ta'ala Kemudian yang terakhir Zikir akan mendatangkan ketenangan jiwa Zikir akan mendatangkan ketenangan jiwa. Surat 13:28. Surat 13 Ayat 20 Alladzina amanu watatna innu qulubuhum bidikrillah ala bidikrillah dzikrillah innu kulub ayo Orang-orang yang beriman Orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. tentram. Saya ulangi. Dengan mengingat Allah hati menjadi tentram persoalan muncul. Mari kita bawa poin terakhir ini, masalah ini kita bawa pulang. Jadi kita ngaji pulang membawa masalah. Apakah pikir-pikir kita selama ini menenteramkan hati? Lagi sulpak ada di problem yang belum clear Masalah belum cair Tuntutan belum selesai Lalu kita banyak pikir Lalu kita banyak pikir Kalau dalam kondisi seperti ini Banyak masalah, banyak problem Belum tuntas Lalu kita banyak pikir Pertanyaannya, yang kita ingat itu Namanya Allah Asma Allah atau masalahnya Halo? yuk kita bawa pulang. Waktu kita punya problem belum cair, masalah belum tuntas, berantem belum saling memaafkan, pertikaian belum diselesaikan, belum saling riba. Lalu kita berpikir kepada Allah, apapun bentuk pikir itu. Yang kita ingat nama Allah atau masalahnya yang kita ingat nama Allah atau masalahnya masalahnya atau timbang bertanya Ustaz Kenapa saya baca Quran Hati kok gak tentram Kok tambah sumpah Saya pakai baca istighfar Tambah gelisah Saya baca tasbih Tambah keluh kesah Tambah berat tadi ada nggak pikir yang lain nah. kok baca ini tambah sumpek baca Quran tambah gelisah saya pakai baca istighfar tambah menderita Ustaz ada nggak pikir yang lain Bu Zikir dalam hal yang disebutkan ini Tidak sama dengan obat diare Biasanya kalau kita diare terus minum obat nggak tuntas, lantas apa yang kita lakukan? Cari obat yang nah, ini diresapikan begini. Akan kita uraikan rahasianya akan kita bedah persoalannya di pertemuan yang berikutnya. Jadi kita pulang membawa masalah. Apa oleh-oleh pengajian hari ini? Masalah. masalah. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala menjadikan langkah-langkah kita menjadi amal soleh. Saya ingatkan, saya ingatkan, saya ingatkan, jangan pernah putus asa. Kalau memang doa di waktu waktu ijabah, zikir-zikir pilihan kok gak mempan, evaluasi. Evaluasi intinya apa? Jangan pernah putus janji Allah nggak mungkin keliru. Berarti amal kita yang belum benar akan kita ungkapkan di pertemuan akan datang insyaallah subhanakallahumma wa bihamdika warahmatullahi wabarakatuh